الكلام كلام ربنا جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'd uh, setelah Syekh tadi mengucapkan salam untuk antum semua beliau memulai dengan khutbatul hajah khutbatul hajah yang mengandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberitahuan atau informasi bahwa orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa menyesatkannya dan sebaliknya pemberitahuan juga tentang siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang mampu memberinya hidayah kemudian beliau melanjutkan dengan menyebutkan dan membacakan tiga ayat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah biasa kita dengarkan. Kemudian berikutnya menyebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana di situ disebutkan bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, sebaik-baik kalam dan sejujur-jujur kalam adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyebutkan tentang perbuatan muhdats atau perbuatan bid'ah yang dimana bid'ah tersebut merupakan perbuatan yang menyesatkan dan setiap yang menyesatkan akan terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa li'ibadatihi wal 'ibadah qa'imatun 'ala amrayn amrun wa nahy kama qala Allah jalla fi 'ulahu في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولولا مراقبة العبد لربه لما تأتى له فعل الأمر والكف عن المحرمات وهذه مقالة عن المراقبة ومنتها أمورا ستة مراقبة معنى المراقبة وثمارها وذم التخلي عنها وسبيل تحقيقهم تحقيقها وسبيل تربية أولادنا عليها وخبر الصالحين في هذا الباب وقبل أن نشرع في المقصود أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya di antara maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan hamba adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua hal yaitu ada yang bentuknya perintah dan ada juga yang bentuknya larangan. Kemudian ada beberapa potongan tadi yang tidak sempat saya tangkap. Selanjutnya beliau mengatakan uh, ini adalah sebuah materi terkait dengan muraqabah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita semua. Kemudian beliau menyebutkan beberapa poin yang akan beliau bahas dalam kesempatan ini yang insya Allah tidak perlu saya rincikan. Nanti beliau akan sebut satu persatu. Termasuk yang pertama yang beliau sebutkan tadi adalah tentang definisi daripada muraqabah atau apa definisi daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya itu. فأول نقطة نتكلم بها ألا وهي معنى المراقبة وما هي المراقبة وما هي معنى المراقبة المراقبة دوام علمك بأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك قال ابن المبارك لرجل راقب الله تعالى فسأله عن تفسيرها فقال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل وسئل الحارث المحاسبي عن المراقبة فقال علم القلب بقرب الله تعالى فإذا علم الإنسان هذا الأمر وراقب الله جل في علاه في يومه وليلته تجد أنه لا يفعل إلا ما أراد الله ويترك ما نهى الله عز وجل لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه يسمع كلامه يعلم ما يفعل هل هو يعمل المحرمات أم يعمل المباحات هل هو قد قدر الله حق قدره هل هو أجاب نداء الله هل هو أطاع الله عز وجل في كل أمر يحبه الله أو أنه غضب يغضب الله عز وجل في معصيته في يومه وليلته Berikutnya beliau mulai membahas poin yang pertama yaitu tentang makna muraqabah, definisi daripada muraqabah. apa yang dimaksud dengan muraqabah, apa yang dimaksud dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwa muraqabatullah itu artinya adalah engkau mengetahui senantiasa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang luput dari dia. Tidak ada yang Allah tidak tahu dari semua urusan-urusanmu. Ibnul Mubarak berkata kepada seseorang, "Hendaklah engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya engkau selalu muraqabatullah." Maka orang tersebut kemudian bertanya tentang tafsiran tentang penjelasan dan maksud daripada muraqabatullah itu seperti apa? Maka Ibnu Mubarak menjawab, "Jadilah engkau senantiasa seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Al-Haris Al-Muhasabi juga pernah ditanya tentang muraqabah, tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala maka beliau mengatakan nah yang namanya muraqabah adalah pengetahuan dalam hati tentang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan apabila seorang hamba tahu hal ini maka dia tidak akan pernah berbuat atau meninggalkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ia lakukan, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang dia ucapkan. هنا سؤال هل منا أحد يستطيع أن يعصي الله عز وجل ويفعل أمرا يكرهه الناس أمام والده مثال هل يستطيع أحد منا أن يشرب الخمر أمام أباه وأمه الجواب لا هل منا أحد يستطيع أن يزني أجلكم الله أمام الناس الجواب لا لأنه راقب والداه فكيف بالله جل في علاه فكيف بالذي خلق أباك وخلق أمك وخلق السماوات والأرض وخلق الدنيا كلها ألا يحتاج أن نراقبه حق المراقبة Ada sebuah pertanyaan Beliau mengatakan ada tidak di antara kita ini yang bisa atau berani melakukan sebuah kemaksiatan di bawah pantauan seperti misalnya ada tidak di antara kita ini yang berani minum khamar di hadapan kedua orang tuanya di hadapan ibunya di, hadapan bapaknya ada tidak di antara kita ini yang berani atau bisa e, berzina di hadapan keduanya. Tentu tidak ada yang bisa melakukan hal itu dan tidak ada yang berani melakukan hal itu karena dia merasa dipantau, karena dia merasa dilihat. Kalau melakukan kemaksiatan di hadapan mereka ini tidak bisa dilakukan hanya karena merasa dilihat oleh mereka berdua, Terus bagaimana kalau dia merasa bahwa dia selalu dipantau oleh zat yang telah menciptakan keduanya? Oleh zat yang telah menciptakan ibunya, oleh zat yang telah menciptakan bapaknya. Tentu hal itu tidak akan terjadi. ثانيا ثمرات المراقبة وأول نقطة من هذه الثمرات ألا وهي الإيمان فعن عبد الله بن معاوية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان قال من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل, كل عام ولا, ولا يعطي الهرمه ولا ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وزكى نفسه فقال رجل وما تزكية النفس فقال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان فهذا هو الشاهد من الحديث قال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان رواه أبو داود والطبراني وعلمك بأن الله معك يعني مراقبتك لله فمن فعل ذلك وجد حلاوة الإيمان بالله Eh, selanjutnya beliau masuk ke poin yang kedua yaitu samarat al-muraqabah, buah dan hasil yang akan digapai oleh seseorang dari muraqabah tersebut. Beliau mengatakan yang pertama adalah iman. Buahnya dalam bentuk keimanan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga hal, ada tiga perkara. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah merasakan iman itu sendiri. Ada tiga hal, barang siapa yang melakukan tiga hal ini, maka dia akan merasakan keimanan tersebut. Kemudian dari eh, di, dari Abdullah Ibnu Muawiyah mengatakan eh, bentuknya adalah man abadallah wahdahu yaitu apabila seseorang atau seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah dan dia menunaikan zakat harta yang dia harus tunaikan dan dia lakukan hal itu setiap tahunnya dia tidak mengeluarkan dari eh, dari zakat tersebut yang tidak baik tidak juga mengeluarkan dari zakat tersebut dalam e, kondisi sakit kalau memang bentuknya hewan ternak ya. dan tidak juga yang jelek ya. akan tetapi dia mengeluarkan dari yang sedang-sedangnya tidak dari jenis yang paling e, bagus, tidak juga dari yang buruk-buruk. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya tentang yang terbaik dari zakat tersebut juga tidak tentang yang terburuk Kemudian seorang bertanya tentang tazkiyatun nafs, maka beliau mengatakan an ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kan bahwasanya orang itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat juga oleh Imam Al-Baihaqi. Dan engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamamu, senantiasa memantaumu, maka barang siapa yang yang melakukan hal tersebut, maka dia pasti akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. ثانيا البعد عن المعصية ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله متفق عليه فهذا الرجل الذي دعته المرأة لم ينأى عن سبيلها إلا بمراقبة ربه فقال نبينا صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنه تركها من جراء رواه مسلم وما, نز وما نزعه إلا بمراقبة ربه قال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني فقال لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت وقال ابن القيم رحمه الله وأرباب الطريق مجموعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته وذلك ان الشيطان اذا لم يست يستجي يستجاب له في امر معصيته فانه يدعو الى طرقها وذرائعها ومبدا ذلك فكره يلقي بها في روعك فإذا حرس الإنسان خاطره وألقى عنه وساوس عدو الله فقد قطع عليه السبيل وجعل بينه وبينه وبينه حاجزا فلم يحظ بمراده منه وقيل لبعضهم متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة فقال إذا علم أن, أن عليه رقيبا Poin berikutnya adalah diantara uh, eh, faidah samarah buah dan hasil dari muraqabah itu adalah al-bu'du anil ma'siyah. orang akan terbebas dijauhkan dari kemaksiatan. Dalil yang terkait hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ada tujuh golongan artinya ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang imam yang berlaku adil, yang kedua seorang pemuda atau remaja yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, yang keempat dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka bersatu berkumpul di muka bumi ini atas dasar cinta, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka terpisah atas dasar karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah seorang yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan punya paras yang cantik Kemudian orang tersebut mengatakan, "Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Di mana hadis ini diriwayatkan secara muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang dimana dia kemudian tidak mau melakukan hal itu tidak ada sebab lain kecuali karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid daripada hadis ini seorang yang diajak untuk melawan perbuatan jelek oleh seorang wanita tapi kemudian dia tidak mau melakukannya dan tidak ada yang mencegahnya untuk meninggalkan hal tersebut kecuali karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Para malaikat berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Rabb, ini ada hambamu yang ingin atau berencana melakukan suatu keburukan dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentunya tentang maksud dan maksud dan keinginan daripada hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, "Pantaulah dia, awasi dia. Kalau saat kalau dia melakukan kalau dia melakukan hal tersebut maka catatlah dengan ukuran sebanding jadi tidak dilipat gandakan kalau orang melakukan keburukan tidak dilipat gandakan catat sebagai satu keburukan sebanding tidak dilipat gandakan dan apabila dia meninggalkannya tidak jadi melakukan keburukan tersebut maka catatlah baginya satu kebaikan Kemudian apabila dia meninggalkannya catatlah sebagai suatu kebaikan karena sesungguhnya dia telah meninggalkan hal tersebut karena takut kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sesungguhnya tidak ada yang mencegah orang tersebut untuk melakukan dan melakukan hal itu kecuali karena merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Humaid At-Tawil berkata kepada Sulaiman bin Ali, "Berilah kepadaku nasihat." Maka Humaid At-Tawil mengatakan, "Kalau engkau hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, engkau mengira bahwasanya Dia tidak melihatmu, maka sungguh kamu telah berani sekali terhadap perkara yang amat besar. Sungguh kamu berani sekali melakukan sesuatu yang amat besar. Dan apabila engkau mengira apabila engkau mengira bahwasanya dia memantaumu, melihatmu maka sesungguhnya engkau telah kufur akhirnya melakukan kemaksiatan kemudian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya tapi dia menghalalkan hal tersebut itu akan menyebabkan kekufuran karena termasuk kategori menghalalkan kekufuran. Nah, ya, memang di sini tidak disebutkan secara jelas karena tidak ada afwan saya tambah sedikit tidak ada dosa tidak ada e, dosa besar yang menyebabkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang menyebabkan dia tidak kemaksiatan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam kecuali kalau dia menghalalkannya kecuali dosa-dosa yang memang sudah dijelaskan bisa menyebabkan orang keluar dari Islam seperti syirik tapi dosa besar selain itu ya, itu kesepakatan para ulama tidak bisa mengeluarkan dia dari Islam kecuali kalau dia menghalalkan hal tersebut Kemudian disebutkan di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama sepakat bahwasanya merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang terlintas di benak kita terkait dengan apa yang terlintas di benak kita merupakan penyebab seseorang menjadi dijaga pada setiap aktivitasnya, gerakannya, dijaga juga dalam keadaan zahir dan barang siapa yang senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendirian, dalam keadaan sunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dalam setiap aktivitas dan gerakannya. Hal itu hal itu disebabkan bahwasanya setan apabila tidak disambut tidak disambut tidak dituruti dalam perintahnya untuk bermaksiat, maka dia akan menyeru kepada jalan-jalan kemaksiatan itu. Hanya kalau seandainya setan menyuruh orang untuk berzina, enggak ditemui, maka dia akan ajak seorang untuk melakukan jalan-jalan menuju zina. Dan hal-hal yang akan menghantarkan kepada hal tersebut. Dan permulaan-permulaan daripada hal itu adalah fikrah atau pikiran-pikiran yang terlintas yang dimana setan campakkan pada pikiran seseorang. Dan apabila seorang kemudian meninggalkan bisikan-bisikan tersebut, bisikan-bisikan daripada musuh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah memutuskan jalan untuk menuju dosa tersebut dan dia telah dan dia benar-benar telah mengadakan antara dirinya dengan kemaksiatan tersebut sebuah tameng atau sebuah benteng yang menjaga dia. قال ثالثا تحسين العبادة وأداؤها على أكمل وجه فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر تعريف الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك متفق عليه فالمرتبة الأولى عبادة عبادة شوق وطلب أي أن تعبد الله كأنك تراه تعبده شوقا وطلبا فإن تعذر فإن تعذر عبدت عبادة خوف وهرب قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالحديث صريح في أن مراقبة الله تدعو إلى تحسين العبادة قال ابن منظور رحمه الله من راقب الله أحسن عمله وعن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني قال اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك من الموتى وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله هذا وأشار بيده إلى لسانه رواه ابن أبي الدنيا Berikutnya di antara <clears throat> samarah atau buah daripada muraqabah itu adalah tahsinul ibadati wa ada'uha ala akmali wajhin. Orang akan beribadah dengan baik dan melakukannya dengan cara yang sempurna. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan definisi daripada ihsan dalam ucapan beliau dalam sabda beliau an ta'budallaha ka'annaka tarah ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya dan apabila engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu hadis muttafaqun alaih Tingkatan pertama yang disebutkan di sini dari bentuk ibadah itu adalah ibadah yang didasari atas kerinduan. Ibadah di mana kita bermaksud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bisa melakukan ibadah ini dengan tipe yang pertama ini didasari atas dasar kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita e, memperuntukkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah talab, maka ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar rasa takut. Atas dasar rasa takut dan ingin berlari atau menghindar dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini betul-betul jelas berbicara tentang muraqabatullah atau tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang akan mendorong orang untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Anzur rahimahullahu taala mengatakan barang siapa yang merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan memperbaiki amalannya Diriwayatkan dari Muad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berilah kepadaku nasihat." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beribadalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya dan perhitungkanlah dirimu atau anggaplah dirimu itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang akan mati. Dan apabila engkau bisa Apabila afan, apabila engkau mau, maka aku akan memberitahukan kepadamu tentang sesuatu yang bisa mengendalikan semua itu, yaitu kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat ke, uh, kepada lidah beliau. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. فإذا كان كل شخص منا في وقت عمله وحاضر مدير العمل فهل هو يعمل جيدا أم يتكاسل في عمله الجواب أنه يعمل جيدا لأنه يراقب هذا المدير حتى لا يخصم عليه إما راتبا أو لا يفصل من عمله فالله جل في علاه أحق أن يراقب Kemudian beliau memberikan contoh, apabila salah seorang di antara kita bekerja, Kemudian dia punya pimpinan itu hadir Memantau dia Apakah orang ini akan bekerja dengan malas-malasan? Tentu jawabannya tidak Tidak mungkin dia akan bermalas-malasan Di hadapan pimpinannya yang memantau dia Karena dia khawatir Takut Mungkin akan dipotong dia punya gaji Atau mungkin dia khawatir akan dipecat dari pekerjaannya. Kalau orang berbuat seperti ini takut kepada mudirnya, takut kepada yang mengawasinya, maka tentu kita lebih pantas untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ومراقبة الله جل في علاه تورث الإخلاص قال الحسن رحمه الله رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر فالإنسان إذا قدم إلى أمر فكان لله فليقدم وليعمل هذا الأمر لأن الله يحب ذلك وإذا هم إلى أمر يغضب الله جل في علاه فليقف وليرجع ولا يتقدم لهذا الأمر Berikutnya yang keempat dari buah dan hasil daripada muraqabah itu adalah melahirkan keikhlasan. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak untuk berpikir tentang apa yang dia lakukan. Apabila hal itu yang akan dia lakukan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala maka dia melakukannya dan apabila hal tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau akan melahirkan murka Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan jadi melakukannya jadi ah, seseorang apabila dia berkeinginan berencana melakukan suatu perbuatan Kemudian dia lihat kalau perbuatan tersebut ternyata mendatangkan riba Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia lakukan. Segera melakukannya, enggak usah ditunda-tunda. Tapi sebaliknya kalau seandainya amalan yang dia rencanakan itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia lakukan hal tersebut, akan tapi dia harus tinggalkan. ومن ثمرات مراقبة الله جل في علاه الطهر والعفاف ففي حديث الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم مدخل الكهف وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فقال أحدهم اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب النساء إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى أملت بها حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فتحرك من, من الوقوع عليها فانصرفت عن فانصرفت وهي فانصرفت عنه وهي أحب أن وهي أحب النساء إليه وترك وترك الذهب الذي أعطاها قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها متفق عليه وإذا ذكرت مراقبة الله وما تفضي إليه من طهر وعفاف ذكر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فلقد راودته امرأة العزيز وكانت ذات منصب وجمال على ما قاله اهل التفسير وهي سيدته وجاء الطلب منها وألحف وألحفت في مس وألحفت في مسألتها وكررت طلبها وكان المكان خاليا ويوسف عليه السلام يسكن بيتها وغلغت الأبواب فأمن من عامل من من عمل عامل مفاجأة فلا يدخل عليه عليه فلا يدخل أحد عليهما وكان الكريم عليه السلام شابا قويا والأنبياء من أقوى خلق الله وكان أعزب لا زوجة له غريبا والغريب لا يحتشم احتشام غيره والمرأة توعدته وهددته مع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قال ابن الجوزي رحمه الله يوسف عليه السلام لو كان وافق هواه ما كان يكون ذلك والربيع بن خثيم رحمه الله الذي كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول له يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك يقول لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك لماذا ما هو الفعل الذي فعله آه، الربيع بن حثين وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين تتعرى عنده فاجرة بعث بها فسقه بعث بعث بعثوها إليه يريدونه يريدون إغواءه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فيردها ويزجرها ولا يفوت عليه أن ينصحها هي متعرية تدعو إلى الفجر والفسوق وهو يدعوها فتنتفع بقوله وتقع كلمتها وتقع كلماته عندها بموقع فتنتظم في صف قانتين التائبين الله أكبر Faedah berikutnya Faedah yang kelima atau samarah buah yang kelima daripada muraqabatullah azza wa jalla adalah at-tuhru wal afab. Orang akan menjadi bersih dan terhindar dari hal-hal yang akan mencoreng harga diri, martabatnya atau merendahkannya. Di dalam hadis tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua karena pintu gua tersebut tertutup oleh batu besar. Disebutkan di situ tentang tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, saya memiliki seorang sepupu perempuan, anak daripada paman, dan dia adalah orang yang paling saya cintai." Kemudian saya kepingin dia, ini pingin fisiknya itu, pengen. Kemudian dia tidak mau, hanya dia pingin berzina dengan dia punya uh, dia punya sepupu tersebut, tapi tidak mau. Sampai suatu ketika dia ditimpa musibah berupa kemiskinan, paceklik. Pokoknya butuh bantuan materi. Sampai kemudian saya berikan dia bantuan berupa 20 eh 20, 120 dinar dengan catatan katanya. Saya kasih dia bantuan 120 dinar dengan catatan dia harus membiarkan dirinya bersamaku. Maka dia pun menerima hal itu. Sampai ketika aku sudah merasa sanggup untuk melakukan hal tersebut perbuatan zina itu maksudnya sudah merasa sanggup sudah kesempatan terbuka lebar karena sepupunya sudah mengiyakan dan mengizinkan walaupun di bawah tekanan persyaratan itu maka tiba-tiba saya punya sepupu tersebut berkata kepada saya bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan engkau membuka cincin tersebut kecuali dengan hak atau kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Maka aku pun merasa berat dengan ucapan tersebut. Ya, dengan ucapan itakillah itu merasa berat untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka aku pun kemudian meninggalkan dia dan dia masih tetap sebagai orang yang paling aku cintai. Aku tinggalkan juga bersamanya emas yang sudah aku berikan itu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan hal tersebut, betul-betul mengharapkan wajahmu, maka bebaskanlah kami dari apa yang sedang kami alami sekarang ini." Maka batu besar yang menutupi pintu gua tersebut itu pun mulai bergeser hanya saja mereka belum bisa keluar ini baru yang pertama. <clears throat> Hadis ini diriwayatkan, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau kemudian menyebutkan apabila muraqabatullah disebutkan dan apa yang akan menjadi hasilnya menjadi buahnya berupa kesucian dan afab maka biasanya akan disebutkan juga kisah seorang hamba yang mulia, anak seorang hamba yang mulia, anak seorang hamba yang mulia, anak seorang hamba yang mulia, yaitu Nabi Yusuf yang mulia bin Yakub yang mulia, bin Ishak, yang mulia, bin Ibrahim yang mulia. Semoga Allah semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada mereka semua. Yusuf kata beliau di sini telah diajak oleh istri daripada Al Aziz dan istri daripada Al Aziz ini punya posisi, punya kedudukan, punya kecantikan sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Istri Al Aziz juga merupakan tuan daripada Yusuf alaihissalam. Kemudian permintaan dan permohonan untuk jatuh dalam keburukan itu juga berasal dari dia, dari istri Al Aziz. Kemudian permintaan itu berterus eh, apa bertubi-tubi, tidak sekali tapi terus ngajak, ngajak, ngajak. Ya. Dan didukung lagi oleh tempat yang sepi. Dan didukung lagi oleh posisi Nabi Yusuf yang lagi numpang di rumahnya Al-Aziz. Kemudian dukung lagi dengan kondisi tertutupnya pintu-pintu. Mereka dengan demikian akan selamat dari kemungkinan dipergoki Dan kemudian Yusuf alaihissalam dalam keadaan remaja, usia muda, kuat. Dan sebagaimana diketahui bahwa para nabi Allah termasuk di antara makhluk makhluk makhluk Allah yang kuat. Dan Yusuf juga dalam keadaan belum pernah menikah, masih bujang, tidak punya istri. Ditambah lagi dengan kondisi dia itu orang asing, Kemudian wanita itu terus mengajaknya bahkan mengancamnya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya dan dia mengatakan tidak akan pernah beruntung orang-orang yang melakukan kezaliman. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan Yusuf alaihissalam kalau seandainya dia menyambut ajakan daripada istri Al-Aziz akan jadi apa dia? Akan jadi apa dia kalau seandainya dia memenuhi keinginan daripada wanita tersebut. Kemudian ar ibnu Husaim Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya. Yang dimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada ke, tentang Rabi ibnu Utsaimin wahai Abu Yazid kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatmu niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul akan mencintaimu saya tidak pernah melihatmu saya tidak pernah melihatmu kecuali termasuk orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita terkait dengan Rabi bin Hutaim ini? Di sini disebutkan bahwa ada wanita yang berada di hadapan rabi bin Uthaim. Kemudian wanita itu telanjang di hadapannya. Ya, membuka peluang besar di hadapan rabi bin Uthaim ini, ya, perempuan yang jelek, perempuan yang buruk tabiatnya atau perempuan yang sudah biasa melakukan perbuatan hal tersebut. Perempuan yang dikirim oleh orang-orang yang ingin menggoda Arabi bin Usaim ini. Ya. Kemudian apa sikap daripada Arabi bin Usaim? Beliau menolak. Beliau mengusir wanita tersebut. Tapi satu hal lagi yang penting, bahwa beliau masih sempat-sempatnya menasehati wanita tersebut. Ya. La yafutu alaihi an yansahaha. Sehingga nasihat yang disampaikan oleh Ar-Rabi bin Utsaimin itu pun kemudian mengena pada diri wanita tersebut sampai akhirnya wanita tersebut termasuk di antara orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.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 والعلن ولكن الذي هو المراد أن يخشى أن, أن الإنسان يخشى الله عز وجل في الغيب كما قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وهم من إذا خلوا لم يأتوا ما حرم الله عليهم ولهذه الثمرات قال ابن عطاء رحمه الله أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات Baik, kemudian uh, poin berikutnya dan ini insya Allah poin yang terakhir yang beliau sebutkan masih ada poin-poin yang lain tapi karena beliau masih ada kegiatan setelah ini jadi ditutup kajian malam ini dengan menyebutkan poin yang keenam poin yang keenam dari uh, samarah atau buah daripada muraqabatullah itu adalah berujung surga Orang yang senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi ganjaran berupa surga Allah Subhanahu wa taala tempat aman, tempat selamat, tempat yang dimana kenikmatannya itu tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, juga tidak pernah terlintas di hati sanubari orang. Kemudian beliau mengatakan ya, atau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa takut kepada Rabb mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri ya takut dengan hati hati mereka dalam keadaan tidak dipantau oleh orang ya, maka mereka itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala mereka itu akan mendapatkan pahala yang besar ya jadi takut kepada Allah bukan maksudnya kita takut kepada Allah hanya karena berada di tengah orang banyak dibantu oleh orang banyak walaupun memang dituntut bahwa kita itu senantiasa harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri tidak ada yang memantau atau dalam keadaan berada di tengah halayak rame. Tapi yang inti di sini disebutkan adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dalam keadaan menyendiri. Karena orang sedikit tambahan karena orang orang kalau berada di tempat orang rame merasa dipantau oleh mereka sering dan kebanyakan manusia tidak akan melakukannya karena takut dicemooh dan sebagainya. Tapi kalau dalam kondisi sendiri sering orang jatuh dengan mudah dalam hal tersebut. Maka di sini disebutkan tentang keutamaan orang yang merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berada di halayak ramai. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang apabila menyepi dari orang banyak hanya Allah yang tahu mereka tidak mau melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> untuk terkait dengan e, buah yang ini apa rahimahullah rahimahullah taala mengatakan afdalu taati muraqabatul haqqi ala dawamil awqati ketaatan yang paling utama ketaatan yang paling abdal adalah merasa senantiasa dipantau oleh zat yang maha benar dalam setiap waktu yang dimiliki هذا وصلى الله على نبينا محمد جزاكم الله خير على هذا الإنصات والجلوس تركتم أهليكم وبيوتكم حتى تسمعوا قال الله قال الرسول قال الصحابة هم إلى أولي العرفان وجزاكم الله خير هذا وصلى الله عليه محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau mengatakan ini yang bisa kami sampaikan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian antum semua. Kemudian beliau menutupi ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tentunya mohon maaf kepada semuanya ya bila ada dalam terjemahan ini hal-hal yang uh, tidak sempat tertangkap oleh saya dan tidak sempat saya terjemahkan. Ini semua karena keterbatasan kemampuan dalam penerjemah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dari sahabat pendengar satu radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barusan telah kita simak bersama kajian ini bersama Fadilatul Syekh Muhammad Atallah Al-Hajiri dari Kuwait yang telah kami sambungkan langsung dari Masjid Aisyah al Mataram. Semoga apa yang telah kita simak pada kesempatan malam hari ini bermanfaat buat kita semua dan jadi timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Amin. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke studio untuk mendengarkan beberapa jeda dan lantunan tilawah Al-Quran berikut ini. Tetaplah bergabung bersama kami di gelombang FM 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.